Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Abniyatul masadiri Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala Dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin. Beliau masuk ke dalam pembahasan baru yaitu abniyatul masadiri yaitu struktur atau susunan atau bagaimana terbentuknya masdar. Maka dari judulnya kita mengetahui bahwa pembahasan ini merupakan pembahasan sorof. Kemudian beliau melanjutkan masadirul af'ali thulathiyyati yaitu masdar-masdar bagi fi'il-fi'il yang thulathi. Maksud thulathi di sini adalah fi'ilnya terdiri atas tiga huruf. Jadi dalam istilah lain kita sering sering menyebutkan thulathi mujarrad, ya, thulathi yang tanpa tambahan. Nah, itu yang dimaksud di sini. Sedangkan thulathi mazid itu nanti bukan masuk thulathi ya, karena huruf penyusunnya itu lebih dari tiga huruf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-440 sampai bait yang ke-447 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan fa'lun qiyasu masdaril mu'atta min dhi thalathatin karotta rotta fa'lun itu merupakan wazan yang dapat dikiaskan untuk masdar fi'il yang mu'atta ya fi'il yang mu'atta itu adalah fi'il muta'atti fi'il yang transitif, fi'il yang memerlukan objek. Min dhi thalathatin, dari fi'il yang memiliki unsur tiga huruf atau terdiri atas tiga huruf. Contohnya apa? Rodda. Ya, rodda. Rodda ini walaupun contohnya fi'il mudha'af. Tetapi penyusunnya tiga huruf, yaitu ro, kemudian dal, kemudian dal. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'lun atau fa'lan. Maka di sini kita melihat wazan masdarnya adalah rotan. Ya, rodda itu menjawab ya atau membantah, mengembalikan dan yang semakna dengannya. Kemudian beliau melanjutkan wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasyalal. Dan fi'il yang mengikuti wazan fa'ila yang memiliki makna lazim. Memiliki makna lazim, artinya dia intransitif, tidak memerlukan objek. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'alun atau fa'alan. Contohnya apa? Kafarohin. Farohin itu dari fariha. Fariha gembira. Maka masdarnya mengikuti fa'alun menjadi farahun. Waka jawan, ya, contohnya jawan. Jawan itu dari, dari jawiya, ya, jatuh cinta. Maka di sini masdarnya mengikuti wazan fa'alun menjadi jawayun. Ya, kemudian jawayun diubah menjadi jawan. Atau syalal, syalal itu asalnya dari syalila. Ya, ini mudha'af juga. Syalila kemudian kemudian menjadi syalla, lumpuh. Maka di sini kita melihat masdarnya mengikuti wazan fa'alun, yaitu syalalun. Beliau melanjutkan, wa fa'alal lazimu mithla qa'ada lahu fu'ulun bittiradin kagoda. Kemudian fiil yang mengikuti wazan fa'ala, yang itu lazim, intransitif, tidak memerlukan objek. Contohnya apa? Ko'ada. Ko'ada. Yaitu duduk. Maka dia mengikuti wazan fu'ulun masdarnya. Ya, fu'ulun bittirodin. Dia dapat diterapkan terus-menerus atau dapat dikiaskan. Maka ada itu masdarnya adalah qu'udun atau qu'udan. Kagoda, ya contohnya adalah goda. Goda itu mengikuti wazan fa'ala dan juga lazim. Maka masdarnya kalau mengikuti wazan ini menjadi guduwun. Guduwun. Kemudian wawunya dileburkan menjadi guduwun. Guduwun. Kemudian beliau melanjutkan malam yakun mustaujiban fi'ala au fa'alanan fadri au fu'ala. Kemudian ada fi'il yang dia itu tidak berhak mendapatkan bentuk masdar yang lain. Nanti akan ada tiga kelompok. Yang pertama adalah yang masdarnya fi'alan, kemudian au, kemudian yang kedua fa'alanan, Ya, fadri maka ketahuilah. Kemudian yang ketiga au fu'alan yang mengikuti wazan fu'alan. Fa'awwalun lidhimtina'in ka'aba. Maka yang pertama yaitu fi'alan itu untuk fi'il yang menunjukkan akan imtina. Yang menunjukkan akan imtina yaitu meninggalkan. Yang meninggalkan. Contohnya apa? Aba. Ya, aba itu maksudnya enggan. Maka dia mengikuti wazan yang pertama, fi'alan, menjadi ibaan. Ibaan. Wathani lilladhi qtadha taqalluba. Kemudian kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua yaitu fa'alanan, itu untuk fiil yang dia itu ya bermaksud atau tujuan dari fiil tersebut untuk menunjukkan takolub. Adanya pergerakan, perpindahan, perputaran seperti itu. Ya. Maka dia mengikuti wazan fa'alanan. Contohnya apa? Eh, Khofako misalnya. Khofako. Khofako itu maksudnya jantung berdetak atau berdegup. Maka wazan dari masdarnya adalah fa'alanan menjadi khafaqanan. Kemudian yang ketiga lidda fu'alun aw li sautin wa syamal sayron wa sautanil fa'ilu kasahal. Kemudian kelompok yang ketiga itu mengikuti wazan fu'alun. Ya fu'alun. Fu'alun itu untuk ada, ya untuk penyakit. Aw li sautin atau untuk suara. Contohnya apa? Kalau penyakit sa'ala, ya batuk, maka nanti wazan masdarnya su'alan. Atau kalau yang berkaitan dengan saut, contohnya soroho, ya soroho, tangisan atau teriakan, menangis atau berteriak. Maka nanti surohon, ya surohon atau baka, menangis, bukaan. Kemudian wasyamala sairon wasautanil fa'ilu. Dan fi'il yang mengandung makna sair, ya, cara berjalan. Atau juga saut juga bisa, suara. Itu bisa mengikuti wazan al-fa'ilu atau fa'ilan. Di sini beliau memberikan contoh sohala. Ya, sohala. Maka di sini sohala itu bermakna kuda yang meringkik. Maka di sini bisa menggunakan fa'ilan, yaitu berarti masternya sohilan. Kemudian beliau melanjutkan fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wa zaidun hazula. Kemudian wazan fi'il yang ketiga yaitu fa'ula. Ya fa'ula itu pasti lazim yang pasti lazim, pasti intransitif. Maka beliau memberikan kias bagi masdarnya itu fu'ulatun dan fa'alatun. Contohnya apakah sahulal amru, sahulal amru, perkara tersebut mudah. Maka dia mengikuti wazan fu'ulatun, yaitu suhulatun. Atau kemudian beliau memberikan contoh Zaidun Hazula. Maksudnya Zaid itu orang yang baik, yang suka memberi. ya Atau ya bermakna besar, agung. ya Maka di situ dia mengikuti wazan yang fa'alatun, yaitu hazalatun. Kemudian beliau melanjutkan, وَمَا أَتَى مُخَالِفًا لِمَا مَضَى Fababuhun naklu kasuhtin warido. Dan fiil-fiil yang dia itu menyelisihi kias-kias yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Artinya nanti ada atau bahkan banyak fiil-fiil yang masternya tidak bisa mengikuti kias-kias yang disebutkan sebelumnya. Tadi kan semuanya disebutkan kaidah di mana kita bisa mengkiaskannya. Namun pada dasarnya yang namanya masdar itu faba buhu annaqlu. Ya, babnya itu penukilan, artinya as-sama. Kita mendengarkan bagaimana orang Arab dahulu mengucapkan masdar bagi suatu fiil. Ya, itu tadi kan kaidah dibuat untuk memudahkan. Ya, ulama membuat untuk memudahkan. Namun pada dasarnya setiap fiil itu memiliki masdar yang unik yang belum tentu dia mengikuti kaidah yang disebutkan di atas. Maka babnya apa? Babuhu anaklu. Babnya itu adalah menukilkan. Menukilkan dari apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Contohnya apa? Ka suhtin. Ya, suhtin. Suhtin itu asalnya itu adalah sakhito. Nah, kalau dia itu mengikuti eh, lazim tadi di ah, maaf mengikuti kias yang ada di bait 441 tadi, maka seharusnya sakhoton. Ya, sakhoton. Sakhoton. Tetapi orang Arab lebih banyak menggunakan sukhton. Sukhton. Ya, untuk menunjukkan kekecewaan. Ya, maka kita mengikuti yang sukhton, itu lebih fasih. Wa ridho Ya, wa ridho. Nah, ridho itu kan dari rodiya Maka seharusnya kalau mengikuti uh, kias itu harusnya rodon. Ya, rodon. Tetapi orang Arab itu lebih sering menggunakan ridon. Ya, ridon, ridho seperti itu. Maka memang dalam uh, masdar bagi fiil yang sulasi yang mujarrad seperti ini itu cara terbaik yang lebih akurat itu kita kembali kepada kamus. Karena belum tentu kaidah-kaidah di atas itu selalu tepat. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait-bait di atas. Beliau mengatakan taqaddama annal mastara ismun yadullu ala hadatsin mujarradin 'aniz zamani telah berlalu penjelasan bahwa masdar itu adalah isim yang menunjukkan suatu kejadian semata yang dia itu terlepas atau kosong dari unsur zaman atau waktu. Kita lihat catatan kaki terkait masdar. Al-masdaru nau'ani. Masdar itu ada dua macam. Alifun yang A atau masdar yang pertama, Masdarun sorihun. Ya, masdarun sorihun. Masdar yang sorih. Yang memang tampak terlihat itu masdar dari kata tersebut. Wahuwa satu anwa'in. Dan masdar sorih itu juga ada, dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Al-awwalu kelompok masdar sorih yang pertama, masdarun sorihun. Maaf, Al-awwalu masdarun asliyun. Yang pertama adalah masdar yang asli. Wa huwal madhkuruhuna. Dan itulah yang disebutkan atau menjadi pokok pembahasan di sini adalah masdar asli. Athani, kelompok masdar sorih yang kedua adalah masdarun mimiyun, yaitu masdar mimi. Apa itu masdar mimi? wa huwa masdarun mabdu'un bimi mimin zaidatin fi ghairil mufa'alati. Yang dimaksud masdar mimi adalah masdar yang didahului oleh huruf mim tambahan. Namun, bukan merupakan atau bukan masdar yang mengikuti wazan mufa'alatun. Ya, yang bukan bermakna mufa'ala saling atau tidak mengikuti wazan mufa'alatun. Miflu contohnya mau'idun, ya, janji atau waktu atau tanggal. Itu kita melihat dia ditambahkan mim di awalnya. Atau mas'alatun, atau mas'alatin. Mas'alatin, pertanyaan. Itu juga ada mim di depannya. Manfaatin, ya manfaat. Itu juga ada mim di depannya. Kemudian mahanatin kehinaan itu juga ada mim di depannya. Bikhilafi atau tadi mau'idun mas'alatun manfaatun mahanatun itu semua disebut masdar mimi karena didahului oleh mim tambahan. Bikhilafi namun berbeda dengan apa? Musyarokatin. Ya musyarokatin. Itu persekutuan, perserikatan. Itu mengikuti wazan mufa'alatun. Wa muawanatin. Kemudian juga muawanatin, dukungan. Itu juga mengikuti wazan mufa'alatun. Fala tusamma masadira mimiyatan. Maka musyarakatin dan muawanatin itu tidak disebut sebagai masdar mimi. Karena dia mengikuti wazan mufa'alatan. Al-thalithu, masdar sorih yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah Masdarun sina'iyun, yaitu masdar sina'i. Yang dimaksud dengan masdar sina'i adalah wa huwa kullu lafzin zida fi akhirih ya'un musyaddadatun ba'daha ta'ut ta'nitsil marbutatu kal insaniyati. Ya. Yang dimaksud dengan masdar sinai adalah setiap lafat yang di akhirnya itu ditambahkan ya yang ditasydid. Kemudian setelahnya ditambahkan ta'ut ta'nitsil marbutatu. Itu tak ta'nits yang marbutoh. Kal insaniyati. Contohnya adalah insaniyatun. Ada ya yang ditasydid kemudian tak yang di tak yang marputoh, Ya, kemanusiaan. Wal hayawaniyati. Ya, contohnya hayawaniyah. Ada ya tasdid kemudian tak marputoh, Kehewanan. Wal kamiyati. Ya, kuantitas itu juga ada ya tasdid dan tak marputoh. Wal kaifiyati. Ya, metode, cara. Itu juga ada ya tasdid dan tak marputoh. Ba'un kemudian yang B masdarun muawwalun yaitu masdar muawwal. Wala yakunul masdaru muawwalan illa ma'al hurufil masdariyati. Dan tidaklah ada masdar muawwal melainkan dengan huruf masdariyah. Contohnya apa? Mithlu anna wa an yaitu anna dan an wahiyal mausulatul harfiyatu. Dan anna dan an itu adalah mausul yang berupa huruf, yaitu huruf mausulah. Nah, itu ringkasan mengenai jenis masdar. Kemudian kita kembali ke atas. Tadi, masdar adalah isim yang menunjukkan akan kejadian semata yang kosong dari zaman. Wahuwa imma an yakuna masdaron li fi'lin thulathin. Dan masdar itu bisa jadi masdar yang berasal dari fi'il thulathi. Au masdaron li fi'lin ghairi thulathiyin. Atau masdar dari fi'il yang bukan fi'il thulathi. Fa'amma masadirul af'ali thulathiyyati fahiya kathiratun. Maka adapun masdar-masdar dari fiil-fiil yang sulasi itu ada banyak. Wala tu'rafu illa bisama'i warruju'i ilal ma'ajimil lughawiyyati. Dan masdar fi'il sulasi yang banyak tersebut, itu sebetulnya tidak dapat diketahui kecuali dengan as-sama, dengan mengetahui apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu warruju'i ilal ma'ajimil lughawiyyati dan juga rujuk atau mengacu kepada kamus-kamus um, bahasa Arab. Wa ma dzakarahun nahwiyuna adapun yang disebutkan oleh para ulama nahwu ya contohnya ini tadi yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Eh, bait tadi yaitu 440 sampai 447 tadi hiya dawabitu aglabiyatun sahihatun itu sebetulnya adalah patokan umum ya patokan umum yang sahih yang sah yang dapat digunakan yustafadu minha fil wusuli ila masdaril fi'lil ladzi lam yusma' lahu masdarun. Ya. Jadi kaidah atau patokan umum yang disebutkan oleh para ulama nahwu termasuk Imam Ibnu Malik tadi ya rahimahullahu taala itu adalah patokan yang sahih. Yang patokan atau kaidah tersebut dapat digunakan fil wusuli ila masdaril fi'lil ladzi lam yusma' lahu masdarun yaitu yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan masdar dari fiil yang tidak pernah didengarkan masdarnya dari orang Arab. Ya, mungkin tidak sampai kepada kita masdar dari suatu fiil. Namun fiil tersebut ternyata memenuhi kaidah-kaidah yang disebutkan oleh ulama nahwu. Maka kita bisa menggunakan kaidah tersebut. Walaupun yang lebih utama kalau asama kalau mengikuti apa kata orang Arab. Tetapi kalau tidak ada, kita bisa memanfaatkan kaedah-kaedah tadi. Fayaktafi biha man sya'a. Maka barang siapa yang menghendaki, maka seseorang dapat mencukupkan diri dengan kaedah yang disebutkan atau dijelaskan oleh para ulama nahwu. Amma man aradat tawassu'a wal mazida minal istifadati. Adapun seseorang yang ingin memperluas dan menambah manfaat dan faedah yang didapatkan dari bahasa Arab, dari sorof ini, fala ghina lahu anil qiraati. Maka sangat penting baginya untuk membaca Walid yang alal ma'ajimi. Dan juga mempelajari masdar-masdar tersebut dari kamus. Jadi memang kaidah utamanya selama memungkinkan masdar itu kita cari dari kamus. Karena tidak semua masdar itu mengikuti kaidah-kaidah yang disebutkan tadi. Ya, jika memungkinkan. Tetapi apa fayak tafi biha man Namun siapa saja yang menghendaki ya boleh mencukupkan diri dengan kaidah yang disebutkan tadi. Wal fi'lu tsulatsiyyu la budda an yakuna maftuhal awwali. Dan fi'il tsulatsi itu pasti huruf pertamanya itu difathahkan. Ya, wazan apapun itu pasti huruf pertamanya fathah. Kan ada fa'ala, fa'ula atau fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu semua pasti huruf pertamanya fathah. Amma thanihi faqad yakunu maftuhan au madmuman au maksuran. Adapun huruf keduanya, maka terkadang dia harokatnya fathah, berarti mengikuti wazan fa'ala, au madmuman, atau terkadang harokatnya domah mengikuti wazan fa'ula au maksuron atau kasroh mengikuti wazan fa'ila. Fa'auzanu thulathi thalathatun. Maka wazan dari fi'il thulathi, berarti wazan fi'il madhinya, itu ada tiga. Yaitu fa'ala, fa'ula, dan fa'ila. Wabayanu masadiriha kal'ati. Dan penjelasan dari masdar-masdarnya itu sebagaimana berikut al awalu yang pertama idza kanal fi'lu ala wazni fa'ala. Jika fi'il tersebut itu mengikuti wazan fa'ala. Fa in kana muta'attiyan famastaruhu ala wazni fa'lun atau fa'lin. Jika fi'il fa'ala tersebut itu adalah fi'il yang muta'atti, yang transitif, yang memerlukan objek. Maka masternya itu mengikuti wazan fa'lun. Mithlu contohnya akala aklan, ya makan. Ya akala itu fa'ala dan dia muta'addi, memerlukan objek. Maka masternya mengikuti wazan fa'lun berarti aklan. Wa fataha fathan. Fataha itu wazan fa'ala dan juga muta'addi maka masdarnya mengikuti wazan fa'lan menjadi fathan. Wa akhoda akhdan dan akhoda mengambil itu juga mengikuti wazan fa'ala dan muta'addi, maka uh, wazan masdarnya mengikuti fa'lan, akhdan. Wa in kana laziman sahihal aini faqiyasu masdarihi ala wazni fu'ulin. Adapun jika fi'il fa'ala itu fi'il yang lazim. Yang sahihul ain, berarti ainul fi'linya itu huruf yang sahih, bukan huruf mu'tal. Maka masdarnya mengikuti wazan fu'ulun. Contohnya apa? Nahwu qa'ada, itu fi'il lazim. Maka di sini masdarnya mengikuti wazan fu'ulan yaitu ku'udan. Ya, ku'udan. Itu duduk. Wajalasa sama ya dia fa'ala yang lazim, maka masdarnya fu'ulun ya julusan, duduk juga. Wasajada sama. Sajada itu fa'ala yang dia itu muta, eh, lazim maka di sini masdarnya itu mengikuti fu'ulun, sujudan. Fa in kana mu'tallal aini, nah, adapun jika fi'il fa'ala itu huruf ainnya itu huruf illah, huruf illah. Fal ghalibu fi masdarihi an yakuna ala wazni fa'lun atau fa'lin. Kalau huruf keduanya huruf mu'tal, maka biasanya mayoritas masdarnya itu mengikuti wazan fa'lun. Contohnya apa? Ka nama nauman. Ya, nama nama tidur. Maka alifnya itu huruf illah. Maka di sini wazan masdarnya mengikuti fa'lun. Ya, karena alifnya asalnya dari wawu menjadi nauman. Wa soma sauman sama soma perpuasa dia itu huruf keduanya huruf illah, alif, yang asalnya wawu. Maka dia uh, wazan dari masdarnya itu adalah sauman, mengikuti fa'lan. Au ala wazni fi'alin, atau bisa juga mengikuti wazan fi'alun. Ya. Kasoma siyaman, ya soma sama puasa. Itu bisa mengikuti wazan siyaman. Kemudian qoma qiyaman, boleh juga qoma qiyaman. Wa yustathna min dzalika mayali. Dan dikecualikan dari kaidah di atas itu yang berikut ini. al awalu yang pertama yang dikecualikan madalla ala ibain wamtina'in yaitu fi'il ya fa'ala yang dia menunjukkan makna iba yaitu um, enggan dan imtina yaitu meninggalkan. Famasdaruhu ala wazni fi'alin. Maka masdarnya mengikuti wazan fi'alun yang tadi ada di syair atau bait. Nahwu sa'a eh, nahwu contohnya aba ibaan ya enggan aba itu mengikuti wazan fi'alun ibaan nafaro, melarikan diri, maka dia mengikuti wazan nifaron, ya fi'alan. Wasyaroda, yaitu menghindar, maka mengikuti wazan shirodan, yang mengikuti wazan fi'alan. Athani yang kedua, madalla ala tanakkulin, yaitu fi'il yang mengandung makna tanakul, perpindahan wa harakatin mutaqallibatin fiha ihtizazun. Yai atau perpindahan yang berubah atau berputar yang terkandung di dalamnya ayunan atau getaran. Famasdaruhu fa'alanun. Maka masdarnya itu adalah fa'alanun. Nahwu contohnya tofa tawafanan. Yang mengelilingi tofa tawafanan. Kemudian wa khafaqal qalbu khafaqanan. Jantung berdegup atau berdetak nah, maka wazan dari masdarnya adalah khafaqanan fa'alanan. Kemudian wa ghalal qidru ghalayanan. Periuk tersebut ya mendidih atau menggelegak maka di sini mengikuti fa'alanan juga, yaitu gholayanan. Kemudian athalithu, yang ketiga yang dikecualikan, itu adalah madalla ala da'in wa marodin. Yaitu fi'il yang menunjukkan akan makna sakit, ya, atau penyakit, dan juga yang sejenisnya. Famasdaruhu ala wazni fu'alin. Maka masdarnya mengikuti wazan fu'alun. Nahwu contohnya, ta'ala batuk. Ya. Maka wazan masdarnya fu'alan, yaitu su'alan. Wa ra'afa ru'afan, ya mimisan. Maka uh, masdarnya mengikuti wazan fu'alan yaitu ru'afan. Ar-rabi'u yang keempat, ma dalla ala naw'in minas sawti. Yaitu fi'il yang menunjukkan salah satu jenis suara. Famasdaruhu fa'ilun. Maka masternya fa'ilun. Wa fu'alun. Wa fu'alin. Wa fu'alun. Dan juga fu'alun. Nahwu contohnya soroho sorihon wa surohon. Yaitu tangisan, menangis atau berteriak. Itu bisa mengikuti wazan fa'ilan atau fu'alan. Yaitu sorihon atau surohon wabaka bukaan. Ya, menangis. Maka mengikuti wazan fu'alan, yaitu bukaan. Wa na'abal ghurabu na'iban wa nu'aban. Kemudian gagak tersebut, ya, bersuara atau menggaok kalau bahasa Indonesia, suara gagak, ya, na'abal ghurabu, maka apa? Na'iban bisa fa'ilan, atau fu'alan nu'aban. Al-khamisu yang kelima madalla ala naw'in minas sairi yaitu yang menunjukkan jenis dari perjalanan ya, atau berjalan. Famasdaruhu fa'ilun. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'ilun. Nahwu contohnya rohala. Ya, rohala kan bepergian maka dia mengikuti wazan fa'ilan ya rahilan wa dhamala dhamala dhamala itu dhamilan mengikuti wazan fa'ilan apa itu dhamala wa huwa sayru bilinin yaitu berjalan secara perlahan-lahan unzur ini dapat dilihat di al-lisanu ya kamus al-lisan al-mujallad al hadiya asyara jilid ke-11 Safhata tis'in wa khomsina wa khomsi mi'atin. Halaman 559. Ya, kita lihat yang namanya kamus. Itu tebal-tebal. Jilidnya banyak. Mengapa? Ya tadi, dia mengandung juga derivasi atau turunan dari kata tersebut. Sehingga bisa didapatkan masdar yang akurat. Ya tidak semuanya bisa diketahui dari kaidah-kaidah seperti ini. Nah, itu tadi yang pertama. Yang pertama tadi adalah fiil yang mengikuti wazan fa'ala. Athani, wazan fiil yang kedua, wa inkanal fi'lu ala wazni fa'ila. Jika fiil tersebut mengikuti wazan fa'ila, kasril aini, dengan kasrahnya ain. Fa inkana muta'atiyan, jika fiilnya adalah fiil yang muta'ati, famasdaruhu ala wazni fa'lin. Maka masdarnya mengikuti wazan fa'lun. Mithlu contohnya, fahima fahman. Ya, memahami. Ya, karena dia fa'ila, ya, kemudian muta'ati, dia mengikuti wazan fa'lan, menjadi fahman. Wahamida sama hamida, itu fa'ila yang muta'ati, dan juga uh, ya mutaati, maka masdarnya mengikuti wazan fa'lan yaitu hamdan, memuji. Wa amina amnan, ya aman atau selamat. Sama amina itu mutaati, ya maka dia masdarnya fa'lan yaitu amnan. Kemudian beliau melanjutkan illa idza dalla ala sina'atin yang melainkan jika wazan fa'ila yang muta'ati tersebut itu menunjukkan makna sina'ah, yaitu pembuatan atau pekerjaan, pengerjaan suatu. Famasdaruhu fil ghalibi ala wazni fi'alatin. Maka masdarnya biasanya itu mengikuti wazan fi'alatun. Mengikuti wazan fi'alatun. Nahwu contohnya soro siagotan, Ya, contohnya soro membentuk, mencetak. Maka uh, masdarnya mengikuti wazan fi'alatan, siagotan. Wa ah. khoto, yaitu khoto itu menjahit. Maka masdarnya mengikuti wazan khiyatotan, ya, kegiatan menjahit. Wa inkana laziman, Ya, adapun jika fiil fa'ila itu fiil yang lazim, famasdaruhu ala wazni fa'alin, maka masdarnya mengikuti wazan fa'alun. Nahwu contohnya fariha. Itu fa'ila yang uh, dia itu lazim. Maka masdarnya itu farohan. Ya. Kemudian ashiro wa ashiro ya, sombong atau gembira yang melampaui batas, maka dia nanti masdarnya mengikuti fa'alan, asyaron. Wajawiya, ya jawiya, jatuh cinta, maka masdarnya adalah jawan. Illa idha dalla ala launin, melainkan jika masdar tersebut menunjukkan akan warna. Pamasdaruhu fil ghalibi ala wazni fu'latin. Maka masdarnya, jika fi'il tersebut mengandung makna warna, atau menunjukkan makna warna, maka mayoritas atau biasanya mengikuti wazan fu'latun. Nahwu contohnya, samirosum rotan. Itu kan menunjukkan warna coklat, menunjukkan warna coklat. Wa khadiro rotan, makna warna hijau wasyahiba syuhbatan menunjukkan makna warna kelabu audalla ala mu'alajatin ya atau kalau menunjukkan makna mu'alajah apa yang dimaksud dengan mu'alajah ai muhawalatin hissiyatin yaitu usaha atau perbuatan yang dapat diraba oleh panca indera Famasdaruhu ala wazni fu'ulin. Maka masdarnya mengikuti wazan fu'ulun. Nahwu contohnya qadima kuduman, ya, dia telah datang, maka dia masdarnya mengikuti wazan fu'ulan. Wa sa'ida. Ya, naik atau mendaki. Itu um, masdarnya mengikuti wazan fu'ulan menjadi su'udan. Wa ingkana dalla ala ma'nan thabitin, dan adapun jika fi'il lazim fa fi'il lazim fa'ila tersebut, itu menunjukkan makna yang menetap, yang terus ada. fa masdaruhu fu'ulatun, maka masdarnya mengikuti wazan fu'ulatun. Nahwu ya bisa yubusatan. Ya, kering. Ya, kering itu kan makna yang fabit yang menetap. Maka Masdarnya fu'ulatan yaitu yubusatan. Kemudian asal itu wazan fi'il yang ketiga wa in kana ala wazni fa'ula bi domil aini. Jika fi'ilnya mengikuti wazan fa'ula yaitu mendomahkan ain. Wala yakunu illa laziman. Dan fi'il yang mengikuti wazan fa'ula itu pasti fi'il yang lazim. Nah, tidaklah dia didatangkan melainkan dalam bentuk lazim. Faqiyasu masdarihi ala wazni fu'ulatin. Maka kias dari masternya mengikuti wazan fu'ulatun atau fu'ulatan. Nahwu contohnya sa'uba, sulit. Maka masdarnya adalah su'ubatan. Ya, su'ubatan. Wasahula, mudah. Masdarnya suhulatan. Au ala wazni fa'alatin. Atau mengikuti wazan fa'alatan. mislu contohnya, fasuha. Ya, fasih. Fusuhatan. eh, maaf. Fasuha itu fa'alatan, fasohatan. Kemudian wabalugho, yaitu ya pandai dalam berkomunikasi atau pandai retorikanya, itu balagotan. Wa ma jaa'a min masadiril fi'li tsulatsi dan apa yang datang dari masdar-masdarnya fi'il tsulatsi ala khilafi hadhil auzani yang dia itu menyelisihi wazan-wazan yang disebutkan di atas wa huwa maqsurun ala samai wa la yuqasu alaihi maka itu terbatas pada as-sama mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab maka tidak dapat dikiaskan kepadanya. Nahwu contohnya, sakhito sukhton. Ya, sakhito sukhton, kecewa. Ya, karena wal qiyasu sakhoton. Kalau mengikuti kias, itu jadinya sakhoton. Tetapi di sini, eh, orang Arab lebih banyak menggunakan sukhton. Wajahada. Ya, jahada. menyangkal atau kufur. Ya, maka di sini kita lihat orang Arab menggunakan masdarnya apa? Juhudan. Ya, wal qiyasu padahal kalau mengikuti kias yang disebutkan di atas itu jahdan. Wa qad warada dhalika. Ya, dan sungguh itu juga digunakan oleh orang Arab. Wa bakhila bukhlan. Ya, kemudian bakhila kikir itu menjadi bukhlan wa alima ilman. Mengetahui itu masternya ilman. Wal qiyas, padahal kalau mengikuti kias, itu bakhila itu menjadi bakholan. Ya, kemudian alima menjadi wa alaman. Jadi yang utama itu tetaplah kita kembali ke kamus. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fi'lun qiyasu masdaril mu'atta ila akhirih. Ai maksudnya adalah innal fi'la tsulatsiyal muta'attiya yakunu masdaruhu ala fa'lin bi fathin fasukunin. Bahwa fi'il tsulatsi yang muta'atti itu masdarnya mengikuti wazan fa'lin yaitu dengan fathahnya fa fasukunin. Ya, kemudian setelahnya yaitu ain itu disukun. Sawa'an kanal fi'lu ala wazni fa'ala. Ya sama saja baik fi'ilnya mengikuti wazan fa'ala. Au ala wazni fa'ila. Atau juga mengikuti wazan fa'ila. Thumma dhakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Thumma Bayana masdarul fi'lil lazimi min hadaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan masdar dari fi'il lazim dari kedua wazan tadi, yaitu fa'ala dan fa'ila. Wa anna fa'ilal maksurul aini, yaitu al-aini itu menjadi mutaf ilaih ya. Wa anna fa'ilal maksurul aini dan fa'ila yang kasrah ainnya itu masdaruhu ala wazni fa'ala. Itu masdarnya mengikuti wazan fa'ala. Thumma dhakara thalathata amthilatin. Kemudian beliau memberikan tiga contoh. Lissahihi untuk fi'il yang sahih. Fariha yang menjadi farohan. Wal mu'talli dan memberikan contoh untuk fi'il yang mu'tal. jawiya jawiya umaru jawan. Ya, apa itu jawiyah? Wahua yang dimaksud uh, jawan itu adalah um, harqahnya. Al-har al min ishqin au um, huznin. Ya wa huwal harqatu min ishqin au huznin. Yaitu cinta atau kesedihan yang al-harqah, yang membara. Kemudian wal mudha'afi, kemudian beliau memberikan contoh juga untuk yang mudha'af. Ada sahih, ada yang mu'tal, ada yang mudha'af. Mudha'af itu yang fa fi'il dan ain fi'ilnya atau maaf, ain fi'il dan lam fi'ilnya itu hurufnya sama. Ya, itu syalat yaduhu, ya tangannya lumpuh, itu shalalan. Wa amma fa'alal lazimu al-maftuhul aini, adapun fa'ala yang lazim yang ainnya itu fathah, mithlu contohnya qa'ada. Famasdaruhu ala wazni fu'ulin bittiradin. Maka masdarnya mengikuti wazan fu'ulin secara terus-menerus, dapat dikiaskan terus. Kagoda guduwan. Yang contohnya goda, itu ruduan kemudian menjadi ruduan wawunya dileburkan apa itu roda ai dhahaba awalan nahari yaitu bepergian pada awal pagi hari wa hadha yakunu fil halatil lati la yastaujibu fiha al fi'lu masdaron akhara ala wazni fi'alin au fa'alanin au fu'alin dan ini terjadi pada keadaan yang fiil-fiil tersebut tidak memerlukan masdar lain yang mengikuti wazan fi'alin atau fa'alanin au atau fu'alin. Kemudian fa'innal waznal awwala karena wazan yang pertama yaitu fi'alun yakunu masdaron likulli fi'lin dallin dalla Fa innal waznal awwala yakunu masdaron li kulli fi'lin dalla alam tina'in ka'aba iba'in. Karena wazan yang pertama yaitu fi'alin itu menjadi masdar untuk setiap fi'il yang menunjukkan makna imtina. yang meninggalkan. Seperti apa? Ka'aba ya enggan. Maka dia mengikuti wazan fi'alin yaitu iba'an. Wathani, masdar yang kedua, yaitu tadi fa'alanun, yakunu masdaron likulli fi'lin dalla ala harokatin wa taqollubin. Itu menunjukkan, atau fa'alanun, itu masdar bagi setiap fi'il yang menunjukkan makna harokah, ya pergerakan, atau taqollub, perubahan. Kemudian wathalithu, masdar yang ketiga, tadi itu adalah fu'alun, fu'alan. Itu likulli fi'lin dalla ala da'in au sautin. Itu untuk setiap fi'il yang menunjukkan akan penyakit atau suara. Wa qada yusta'malul fa'ilu. Ya, kemudian terkadang wazan masdar fa'ilun wa huwal waznur rabi'u yaitu wazan yang keempat masdaron lil fi'li dalli 'ala sauti. Terkadang digunakan sebagai masdar bagi fiil yang menunjukkan akan makna saut suara. Ya. Contohnya apa? Tadi sebagaimana yang dicontohkan e, itu kasohala sohilan. Ya, sohala kuda yang meringki itu masternya sohilan. Kemudian awis sairi atau juga fa'ilun itu digunakan sebagai master untuk fiil yang menunjukkan akan ya, berjalan. Contohnya apa? Karohala rohilan. Contohnya rohala rohilan. Bepergian. Thumma dhakarol waznat thalitha. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan wazan yang ketiga. Lil fi'li thulathiyyi. Bagi fi'il thulathi. Yaitu apa? Wahuwa fa'ula. Ya, yaitu eh, wazan fa'ula al-lazimu al madmumul aini yaitu fa'ula yang fi'il lazim yang uh, ainnya itu dhamma. Wa anna lahu mastaraini dan juga Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan fi'il fa'ula itu memiliki dua masdar. Huma ya keduanya adalah fu'ulatun, yang pertama fu'ulatun. Mithlu sahulal amru ya perkaranya mudah, itu masdarnya suhulatan. Kemudian master yang kedua adalah wa fa'alatun, yaitu fa'alatun. Nahwu contohnya hazula, maaf, jazula jazalatan. Ya, tadi saya keliru membaca hazula, tapi jazula jazalatan. Ya, jazula jazalatan. Maksudnya adalah ya melimpah atau banyak. Bimakna jada, ya baik wa a'ta atau memberi au bimakna azuma ya, dia itu agung atau besar thumma dzakara ma jaa min auzani masadiri tsulatsiyyi kemudian beliau menyebutkan bahwa apa yang datang dari wazan masdar-masdar fi'il tsulatsi mukhalifan lil auzanil qiyasiyati yang dia menyelisihi wazan-wazan yang qiyasi tadi fa amruhu maqsurun 'alan naqli maka perkaranya itu terbatas pada an-naql ya an-naql apa itu ai as-sama'i yaitu as-sama la yuqasu 'alaihi yang tidak dapat dikiaskan e, kiaskan ka suhtin bi sini contohnya suhtin dengan mendomahkan sin wa qiyasu masdarihi sakhatan padahal kalau mengikuti kias itu masdarnya sakhoton. Bil fathi, dengan fathah ya. Ala wazni fa'alin, mengikuti wazan fa'alan. Warido bikasir ro'i, atau ridho dengan mengkasrohkan ro' wal qiyasu padahal kalau mengikuti qiyas itu rodon bil fathi yaitu rodon dengan memfathahkan ro Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.